Juga besok hari Rabu adalah hari Ashura. Sebagaimana yang lalu telah dibahas, kita dianjurkan puasa. Puasa besok saja tidak apa-apa, menghapus dosa satu tahun dan yang afdol dengan hari ini tadi. Seandainya hari ini belum puasa, besok saja tidak apa-apa diperbolehkan dan juga kita dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini. Kemudian yang lalu kita telah menyelesaikan tentang fadhail keutamaan-keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya pembahasan kita kalau hari Selasa tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dulu sirah sudah pernah khatam maka saya ingin memberikan kajian yang lainnya yang masih berhubungan dengan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, judulnya itu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kalau diterjemahkan, bekal akhirat tentang petunjuk manusia terbaik. Sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kitab itu adalah kitab yang sangat bagus tentang petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW lengkap sekali mulai dari tentang keluarga beliau dan segala yang berkaitan dengan keluarga beliau kemudian sampai masalah wudhu, masalah sholat masalah sodakoh, zakat, masalah puasa, iktikaf, masalah haji, dan yang lain-lainnya lengkap. Termasuk juga di dalam kitab itu ada sirah, ada juga penjelasan masalah jihad, ada juga tibun nabawi, pengobatan cara nabi, kitab yang sangat indah. Insya Allah rencananya tiap-tiap hari Selasa yang kita kasih adalah dari kitab itu. Kitab aslinya ada sekitar 7 jilid dengan tahkiknya. Kemudian juga ada muhtasornya. Di antaranya muhtasor yang paling bagus. Ringkasannya ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah juga nanti diperluas dengan kitab-kitab yang lainnya. Insya Allah pembahasan ini sangat penting supaya kita tahu seperti inilah petunjuk Nabi Muhammad SAW karena petunjuk beliau adalah petunjuk yang terbaik. Wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saya membaca wa khairal huda huda Muhammad. Baik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Dan kita harus tahu petunjuk beliau. Di mukhtasarnya ada pembukaan yang sangat bagus tentang bahwasanya Allah itu yang memilih kita punya pilihan, Allah punya pilihan. Yang menang pilihannya siapa? Yang menang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutafarridu bil khalqi wal ikhtiyar. Maha Esa dalam menciptakan dan dalam memilih. Yang menciptakan Allah, yang memilihkan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat indah pembukaan ini. Malam ini kita membahas masalah pilihan-pilihan ini. Nanti intinya yang baik dipilihkan oleh Allah kepada yang baik. Yang baik ditemukan yang baik. Yang buruk ditemukan yang buruk. Yang mana pembahasan ini juga merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur 26 al khafisatu lil khabisin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik perempuan-perempuan laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk laki perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini umum. Bukan hanya urusannya laki perempuan, umum semuanya. Nanti yang baik ketemunya dengan yang baik, yang buruk ketemunya dengan yang buruk. Di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki sekaligus dia yang memilih mereka tidak punya pilihan Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ayat ini sangat indah di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya dan sekaligus Allah juga yang memilihkan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun kita punya pilihan, kita juga punya kehendak, punya masyiah, punya iradah, punya kudrah, punya kekuatan, kemampuan, tapi tetap di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nalahumul khiyarah mereka tidak punya pilihan. Yang milih itu Allah. Kalau sudah Allah memutuskan, kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan masalah takdir ya. Kita tidak terpaksa 100%, tidak bebas 100%. Kita punya kemampuan, keinginan, kehendak, tapi tetap di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah mengenai milih Nabi, milih Rasul. Allah tahu siapa yang dipilih oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu ketika Allah memberikan risalahnya kepada seorang nabi, seorang rasul. Allah tahu, Allah tidak salah pilih. Ketika Allah milih Nabi Adam, Allah tidak keliru. Ketika Allah milih Nabi Nuh, Allah tidak keliru. Ketika Allah milih semua nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak keliru. Pilihan Allah selalu tepat. Jadi orang yang dipilih oleh Allah itu tepat. Karena itu pada zaman jahiliyah sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32 ada salah seorang tokoh kafir Quraisy yang protes. Protes Kenapa yang dipilih kok Muhammad? Bukankah masih banyak di Mekah ini orang yang sekali ber Muhammad? Yang tidak kalah pinter dengan Muhammad. Bahkan dianggap lebih abdul daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'adzim. Kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad Bukan kepada orang lain yang lebih hebat dari Muhammad di Mekah ini protes. Lalu oleh Allah dijawab, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmatnya Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Yang bagi itu Allah ini diberi apa, ini diberi itu, ini diberi banyak, ini cukup, ini kurang, ini lebih. Semuanya yang atur Allah, yang milih Allah. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat derajatnya. Jadi Allah yang atur, ini ditinggikan derajatnya, ini direndahkan. Kita tidak boleh protes, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu hikmahnya dan segala-galanya. Karena itu ayatnya ditutup yang tadi itu Al-Qasas 68 Subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa-apa yang mereka sekutukan Artinya yang menciptakan itu Allah Maha Esa dalam penciptaan Demikian pula yang memilihkan Allah Yang memilihkan itu adalah Allah Tidak ada sekutu dalam Allah memilih itu kita tidak bisa usul, ya Allah saya usul begini, ya Allah saya usul begitu, tidak ada. Allah punya hak mutlak menciptakan dan memilihkan. Kita nggak punya hak apapun. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada ada orang yang mengusulkan pilihan-pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayatnya ditutup Al-Qasas tadi itu ditutup dengan kata-kata فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين Adapun orang-orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, dia pasti menjadi termasuk orang-orang yang sukses. Artinya kita iman kepada Allah, nurut apa pilihannya Allah, iman amal saleh, sukses. Kalau kita tidak nurut, protes kepada pilihannya Allah, menentang Allah, ya rugi, gagal berarti. Jadi paling enak hidup ini seperti air datang dan mengalir. Protes kepada Allah, tidak terima, rugi sendiri, sakit semuanya kita. Yang penting kita berusaha, berusaha, berusaha, milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan kena kita. Allah yang milik, percuma kita perang melawan Allah, kalah, sakit sendiri. Di dunia sakit, di akhirat lebih sakit lagi. Kemudian ma'asra muslimin jamaah sholat maghrib rahimahumullah termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala memilih alam semesta ini. Yang dipilih oleh Allah kok bumi ini kenapa? Yang kenapa yang dipilih oleh Allah bukan planet-planet lain? Yang dipilih kok bumi oleh Allah untuk dimakmurkan, diisi para rasul, para nabi. Ini bukan pilihan Allah yang kebetulan. Ini adalah menunjukkan betapa besar ayat-ayat Allah bahwa Allah adalah pencipta, Allah pemilik dan Allah yang ngatur semuanya. Ini haknya Allah. Apakah di planet lain ada kehidupan? Wallahu a'lam, enggak tahu. Yang jelas yang pasti di bumi ini nabi, rasul semuanya di sini yang kita pijak. Kemudian juga ada malaikat-malaikat yang dipilih Allah. Jumlahnya malaikat itu banyak. Rasulullah alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj beliau melihat di Baitul Ma'mur kiblatnya malaikat di dalamnya itu tiap hari masuk 70 ribu malaikat. Tiap hari ganti 70 ribu, 70 ribu. Sampai sekarang dan seterusnya. Banyak sekali. Namun di antara sekian banyak malaikat yang dipilih oleh Allah itu tiga malaikat besar. Di antara tiga malaikat ini yang paling hebat adalah salah satunya. Yang mana tiga malaikat ini selalu dibaca dalam doa-doa Rasulullah SAW. Termasuk ketika beliau sholat tahajud, sholat malam Beliau membuka salatnya dengan mengucapkan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah wahai Tuhannya Jibril, wahai Tuhannya Mikail dan wahai Tuhannya Israfil. Ini tiga malaikat yang istimewa. Terutama adalah malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat. Dan tiga malaikat ini menurut para ulama mempunyai tugas yang sama menghidupkan. Malaikat Jibril membawa wahyu menghidupkan hati dengan wahyu. Malaikat Mikail beliau menurunkan hujan menghidupkan bumi yang mati dengan hujan. Malaikat Israfil meniup sangkakala menghidupkan jasad yang sudah mati. Hidup semuanya, jasadnya hidup, hatinya hidup dan buminya hidup dengan tiga malaikat ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dari keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam banyak ada di antara mereka yang dipilih menjadi nabi. Sehingga jumlah nabi semuanya itu ada 100 ribu lebih. Di antara sekian miliar manusia. Kemudian dari sekian banyak nabi yang dipilih jadi rasul sedikit 300 sekian. Ini bukan kebetulan semuanya. Allah ini dengan aturan yang lengkap dan telah direncanakan semenjak jauh-jauh hari. Dari sekian banyak rasul dan nabi itu yang dipilih oleh Allah tambah mengecil lagi, cuma lima yang dikenal dengan ulul azmi. Nabi dan rasul yang hebat yang luar biasa yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerucut lagi Kemudian di antara keturunan manusia ini yang dipilih oleh Allah adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui jalan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya anak banyak yang dipilih Ismail punya anak keturunan. Kemudian Nabi Ismail juga punya keturunan banyak. Dari keturunan Nabi Ismail ini yang dipilih satu suku yaitu Bani Kinana. Kinana. Ini semuanya pilihannya Allah. Kinanah punya keturunan yang banyak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Quraisy. Quraisy punya keturunan yang banyak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Hashim. Bani Hashim punya keturunan yang banyak yang dipilih oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh protes. Itu urusannya Allah. Kenapa? Kenapa? Tidak bisa kenapa itu. Allah yang milik Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu orang-orang Yahudi tidak mau iman Padahal mereka tahu kebenaran Kenapa? Intinya adalah tidak mau dengan pilihan Allah Tidak mau nerima akhirnya Sombong, hasut dan yang lainnya Tidak mau Kenapa yang dipilih kok Ismail Kok bukan keturunannya Ishak Bukan keturunannya Yakub Tidak mau terima Allah dilawan pakai akal-akalan. Ismail itu kan ibunya itu Buddha, Sementara Ishak ibunya Sarah merdeka. Kenapa kok keturunan Buddha yang dipilih? Nah, ini akal-akalan. Pakai analog-analog, pakai kias-kias. Sama dengan iblis. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, sudah selesai sujud saja, beres. Tapi dia pakai kias, pakai analog. Ana fayrun minhu. Hei Allah, aku lebih baik dari dia. Kenapa aku sujud kepada dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min Kamu ciptakan aku dari api, kamu ciptakan dia dari tanah. Mestinya dia sujud kepadaku. Oh, jangan pakai analog. Allah nyuruh taat sami'na wa ta'na. Padahal kalau mau dikaji jenis api dengan jenis tanah lebih baik jenis tanah. Karena api itu sumber keburukan, emosi dan macam-macam. Tanah penuh dengan kebaikan. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tentang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini nurut kepada pilihannya Allah. Enak, nurut pilihannya Allah itu hidup ini tenang, tenteram, damai. Yang penting kita di atas jalan yang lurus, tidak nyimpang, tidak maksiat. Selesai. Kemudian juga yang dipilih oleh Allah itu pasti yang terbaik. Tidak mungkin Allah memilih yang terbaik. Karena Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik dan Allah tidak menyukai kecuali yang baik. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Demikian pula Allah tidak mencintai kecuali yang baik. Ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik tidak akan diterima. <clears throat> Dari sini kita bisa tahu apakah seseorang itu arahnya menuju as-sa'adah ataukah menuju as-syaqawah. Kita ke depan, arah kita kemana? Menuju bahagia ke surga atau sengsara ke neraka. Kita taunya dari sini. Karena yang baik tidak cocok kecuali dengan yang baik. Masing-masing kita merenung memikirkan apakah saya ini selama ini senang dengan yang baik-baik ataukah senang dengan yang buruk-buruk. Kalau kita senang dengan yang baik-baik, Alhamdulillah. Berarti kita termasuk yang baik, mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita senang dengan yang buruk-buruk, hati-hati, berarti kita sendiri adalah buruk. Jika kita senang dengan yang buruk, ini adalah arah menuju kesengsaraan, menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik suka dengan yang baik. Dia rela dengan yang baik. Dia merasa tenang, damai dengan yang baik. Karena dia adalah baik. Termasuk ucapan-ucapan pun. Yang naik kepada Allah hanya yang baik-baik saja. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfahu. Ucapan-ucapan yang baik kita naik kepada Allah. Amal-amal soleh kita mengangkatnya. Yang baik naik kepada Allah. Yang buruk nggak naik. Ya, yang baik-baik dikir, baca Quran, naik kepada Allah. Salawat, naik kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, naik kepada Allah. Yang baik-baik naik semuanya. Yang buruk-buruk, ucapan-ucapan yang kecil, yang kotor, riba, namimah, bohong, berdusta, dan macam-macam, itu enggak naik kepada Allah. Karena Allah baik, Allah enggak terima kecuali yang baik ada filternya. Demikian pula perbuatan-perbuatan tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja. Salat-salat dan yang lain-lainnya. Demikian pula akhlak-akhlak tidak akan naik akhlak itu kecuali akhlak-akhlak yang baik naik kepada Allah. Santun, sabar, tenang, rahmat, kasih sayang. Kasih sayang, rahmat ini luar biasa. Kemudian sifat akhlak yang jujur, orang jujur, hatinya yang bersih, tawadhu, dia tidak mau menghinakan dirinya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah akhlak-akhlak yang baik. Naik kepada Allah karena baik. Naik kepada Allah karena baik. Demikian pula makanan-makanan tidak dipilih kecuali Allah, kecuali makanan-makanan yang halalan thayyiban halal dan baik saja dipilih oleh Allah. Tidak halal berarti nggak baik oleh Allah nggak dipilih. Subhanallah. Makanan yang halal dipilih oleh Allah untuk apa? Supaya masuk dalam tubuh kita, memberi gizi ke badan kita, memberi gizi kepada roh kita dari yang halal itu sehingga semuanya kena yang halal, kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena kalau orang kena yang haram itu dampaknya bahaya. Itu dampak psikologisnya ada loh yang haram itu. Kena yang haram itu hati ini keras, keras sekali. Sehingga kadang diberi masukan pun nggak bisa nyambung Kadang-kadang kena yang haram. Apalagi nanti di akhirat Rasulullah SAW bersabda, kululah min nabata min syaktin fannaru aula Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram neraka yang lebih mantap Yang halal-halal dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memberikan gizi kepada badan kita dan kepada ruh kita dengan gizi-gizi yang baik. Kemudian juga pernikahan-pernikahan yang dipilih oleh Allah adalah yang terbaik. Laki-laki nikah dengan perempuan halalan toyiban dengan wali, dengan dua orang saksi, dengan mas kawin, dengan ijab kabul halal. Homoseksual laki dengan laki oh tidak baik dilarang. Lesbian, perempuan dengan perempuan, oh tidak baik, dilarang. Manusia dengan binatang, oh tidak baik, dilarang. Dipilihkan yang terbaik. Tapi subhanallah kadang ada manusia yang tidak mau dengan yang baik. Sudah disediakan lagi dengan perempuan. Alalan toiban. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh kalau kurang. Tapi ada suka laki dengan laki yang dipelopori oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam karena nyimpang akhirnya oleh Allah diadab dengan adab yang sangat dahsyat negerinya dibalik yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, dan mereka pun dilempari dengan batu. Karena itu Allah sangat murka. Orang kalau nimpang dalam masalah seksual, kaum homoseksual, kaum gay yang melakukan sodomi, itu adabnya kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Idza man ra'aytumuhu ya'malu 'amala qaumil lut faqtulul fa'il wal Orang yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, sodomi, benar-benar sodomi, maka dibunuh dua-duanya. Yang melakukan dibunuh, yang dilakukan atasnya juga dibunuh. Kalau sama-sama ridho, sama-sama rela. Bagaimana cara pembunuhannya? Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di penggal lehernya, ada yang mengatakan dirajam, ada yang mengatakan di gantung, macam-macam. Ibnu Abbas mengatakan dikiaskan kepada adab kaumnya Nabi Lut, yundur a'la bina'in fil qaryah. Dilihat bangunan tertinggi di suatu negeri. Tertinggi bangunannya di mana? Dia dibawa ke sana, yang paling atas. Kemudian dari atas dia dijatuhkan sampai ke bawah, sampai dilempari batu. Sama dengan hukuman Allah kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah termasuk nanti orang-orang ahli surga itu menyambut kedatangan orang-orang yang baik di dalam surat Az-Zumar 73 Allah berfirman salamun alaikum tibtum fadkhuluha qalidin salam sejahtera atasmu tibtum bisa bisababi tibikum karena kamu baik maka silahkan kamu masuk surga dan kamu kekal di dalamnya. Surga. Surga adalah tempat yang baik, orang-orang yang baik dimasukkan ke dalam surga. Neraka adalah tempat yang buruk, orang-orang yang buruk dimasukkan dalam neraka. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian juga termasuk masalah akidah. Akidah juga gitu. Akidah kan macam-macam ya. Islam terpecah menjadi 73 golongan, 73 pecahan. Cuma satu yang benar yang masuk surga yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam akidah ini pun orang itu sesuai dengan kebaikan dirinya. Yang baik ditemukan dengan akidah yang baik. Orang yang jahat, yang buruk ditemukan dengan akidah yang buruk sama-sama. Kemudian di antara rahasia ayat ini pula An-Nur 26 Al-Khabithatu lil fabidin wal fabidun lil fabidat. yang buruk ketemu yang buruk subhanallah ya. Ini nyata sekali. Orang-orang barat yang kafir itu senang dengan anjing. Betul apa tidak? Orang-orang barat itu amat sangat senang dengan anjing. Sampai anjing dijual harganya sekian juta, miliaran bahkan. Sampai ada paspornya anjing. Jadi kalau mau pergi anjingnya dibawa ada paspornya, paspornya anjing. Macam-macam. Padahal di dalam Islam anjing ini binatang yang najis, bahkan najisnya najis mughalladhah. Kalau kita kena najisnya anjing, maka dibasuh tujuh kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi subhanallah orang barat senang dengan anjing. Ini berarti yang buruk ketemu dengan yang buruk, sama-sama jeleknya. Inilah sunnatullah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Karena itu orang-orang ahli bahagia dan orang-orang ahli sengsara itu ada tandanya. Orang yang dia ahli bahagia, ahli surga, dia selalu suka dengan yang baik-baik. Orang yang ahli sengsara, ahli neraka, suka dengan yang buruk-buruk. Tapi ada satu orang yang di dalam dirinya ada dua-duanya. Ahli sengsara sekaligus ahli bahagia campur dalam dirinya dua-duanya. Terus bagaimana caranya? Caranya nanti dimasukkan oleh Allah di neraka dulu. Dimasukkan neraka untuk apa? Yang ahli sengsaranya, yang kotornya dicuci dulu. Sehingga dia bersih, masuk ke dalam surga. Karena tidak mungkin orang masuk surga kalau masih banyak kotorannya. Bersih surga, kotor neraka. Bersih campur kotor dicuci dulu. Setelah dicuci bersih dari neraka masuk ke dalam surga. Nah terus bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik? Kenapa kok di neraka terus? Kok tidak keluar-keluar? Kan sudah dicuci. Nah, ini karena kesirikan kekafiran itu tidak bisa dicuci. Dicuci tidak bisa. Tetap kotor terus. Sehingga dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Swt dan dia pun kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Namun demikian masalah ini kita jangan salah paham ya Masalah takdir Karena ada kelompok yang mengatakan Sudah kita ini pasrah saja Tidak punya kehendak apa-apa Tidak berusaha sama sekali Ini tentu kelompok yang keliru Dan kelompok seperti ini masih banyak Bahkan ada sebagian kitab-kitab itu ajarannya adalah ajaran seperti ini. Pasrah saja total tanpa usaha sama sekali. Wah ini berat, ini nyimpang. Yang benar itu adalah kita berusaha. Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita berusaha. Kemudian apa hasil yang kita dapatkan, itu yang kita terima. Usaha. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga berusaha. Terutama yang paling tampak itu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, usaha maksimal, perencanaan yang muatang sekali baru tawakal kepada Allah. Demikian pula ketika beliau perang, beliau kadang pakai baju perang, rangkap dua. Ini adalah usaha yang maksimal, kemudian baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dulu baru tawakal. Tidak ada yang yang menyuruh kita untuk langsung tawakal tanpa usaha. Pernah ada seorang sahabat dia masuk masjid tanpa mengikat kontanya. Lalu oleh Rasulullah disuruh ikat, Kata dia, saya pasrah kepada Allah, tawakal. Kata Rasulullah, ikhilha wa tawakal. Kamu ikat dulu. Baru setelah itu, tawakal. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal yang terbaik kata Rasulullah sallallahu adalah tawakalnya burung. Kalau kita niru ilmunya burung itu enak, tenang, tentram. Beliau bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimafan wa taruhu bitanan." Kalau kamu tawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, Allah pasti memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kalau kamu tawakal dengan sebenarnya ya. Bagaimana burung itu? Burung itu keluar dari sarangnya pagi hari, perutnya kosong dan pulang ke sarangnya sore hari perutnya kenyang. Tawakal. Burung itu malam ini tenang, damai. Besok makannya apa? Nyarinya besok. Subhanallah ya. Burung ini tenang sekali. Malam ini burung tidur. Yang punya istri dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, semuanya. Besok makannya apa? Nyarinya besok. Belum ada ceritanya burung itu bingung besok makan apa ya. Nasib saya besok seperti apa. Sampai stres burung, subhanallah, luar biasa. Nah kita makanan untuk besok ada, besok lusa ada, seminggu ada, sebulan ada, setahun ada, bahkan sepuluh tahun ada, tujuh turunan ada, masih kena setruk. mau Akbar. Berarti kurang tawakalnya. Bisa berarti kurang tawakal, bisa berarti cari penyakit. Kenapa cari penyakit? Karena burung itu tidak repot-repot cari yang banyak-banyak. Yang penting makanan hari ini ada, alhamdulillah. Yang penting bisa ibadah kepada Allah. Yang penting aman, tidak ada perang, tidak dibom oleh Yahudi. Tenang, <laughs> seperti itu. Kadang kita suka cari penyakit. Kita kadang maunya berusaha yang banyak, akhirnya kita kerepotan sendiri, akhirnya berantakan semuanya. Walaupun disuruh berusaha loh ya, tapi spekulasi. Spekulasi. Kalau tujuannya akhirat, enggak apa-apa. Kalau materi duniawi, itu jelek. Dunia ini kan jelek kan? Mal'un. Ad-dunya mal'un. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala. Dunia dilaknat oleh Allah. Yang di dalamnya dilaknat oleh Allah kecuali yang berisi zikir kepada Allah dan yang untuk Allah. Yang jelas dilaknat. Karena dunia ini jelek, maka orang-orang yang jeleklah yang diberi oleh Allah dunia. Yang dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari dunia. Subhanallah. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita bukan pasrah begitu saja karena ada orang tidak mau kerja, tidak mau apa doa aja di masjid. Nanti Allah kan menurunkan rezeki kepada saya. Nah, ini nggak benar. Sahabat Umar pernah mengusir orang seperti itu. Kata sahabat Umar, Allah tidak mungkin menurunkan hujan hujan emas dari langit. Usaha dulu. Kemudian juga ada yang mengatakan takdir itu tidak ada. Yang penting kita berusaha, kita ngerubah nasib kita sendiri. Ini juga nggak benar. Takdir ada, kemampuan ada dan yang menang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah kita harus mengetahui sesuatu yang paling penting untuk kita ketahui yaitu mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus juga mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang terbaik ajaran beliau adalah ajaran yang terbaik. Kita tidak mungkin sukses, tidak mungkin beruntung kecuali melalui tangan Rasulullah SAW. Kita berpegang dengan tangan beliau dan kita minta dituntun oleh beliau. Kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk secara terperinci kecuali melalui penjelasan-penjelasan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Dan yang kita bahas ya ini nanti hidayah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang tidak tahu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keliru jalan, pasti hatinya rusak. Orang yang menyeleweng itu hatinya rusak. Yang lebih parah lagi, orang hatinya rusak dan dia tidak pernah tahu kalau hatinya rusak. Sama dengan orang kalau sehat, kita ini kan sehat ya, insya Allah. Kalau kita kena luka badan kita sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Sakit. Kita jatuh terluka sakit karena kita sehat, karena kita hidup, karena kita hidup ya. Tapi kalau orang mati kita lukai, sakit apa enggak? Enggak sakit. Kenapa? Mati. Demikian pula hati yang hidup. Hati yang hidup itu selalu rindu kepada petunjuk Rasulullah SAW Hidup dia merasa sumpek, merasa bingung, merasa sakit kalau tidak tahu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bingung kalau menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hati sudah mati, enggak hidup, ya percuma. Ada pepatah yang mengatakan wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Orang mati dilukai yang enggak sakit karena dia sudah mati. Petunjuk Rasulullah benar-benar menghidupkan hati kita. Dan seseorang akan menjadi orang yang bahagia kalau dia benar-benar bergantung kepada petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingin selamat maka harus tahu tentang petunjuk Nabi Muhammad SAW sehingga dia keluar dari kegelapan menuju terang benderang, dia keluar dari kejahiliahan menuju hamba-hamba Allah yang beriman. Nah sekarang petunjuknya Rasulullah sudah jelas ini loh petunjuknya Rasulullah SAW. Jelas sekali. Tinggal kita mau atau tidak mau. Ada orang yang benar-benar tidak mau. Ada orang yang mau. Yang tidak mau pasti rugi. Orang yang mau pun bertingkat-tingkat. Ada yang semangatnya luar biasa. Dia mau banyak sehingga dia untung banyak. Ada orang yang maunya sedikit saja sehingga dia untungnya sedikit, dia masih rugi. Karena petunjuk Rasulullah adalah warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak meninggalkan warisan harta. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha haddin wafir. Para nabi tidak meninggalkan emas dan perak, tidak meninggalkan harta, para nabi meninggalkan ilmu warisannya Nabi ilmu. Biasanya kalau ada warisan kita suka rebutan warisan. Ini warisannya Nabi, mari kita ambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah ke depan nanti kita mengkaji khusus tentang petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari yang rujukan utamanya adalah kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kitab yang berjudul Zatul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yaitu Zatul Ma'ad bekal akhirat tentang petunjuk manusia terbaik yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kitab Zatul Ma'ad ini luar biasa. Kitabnya itu kalau lengkap pada tujuh jilid dengan tahkiknya. Kitab itu isinya hadis-hadis yang mendalam sekali pembahasan-pembahasan yang sangat mendalam ayat-ayat Quran. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab itu menjelaskan masalah hadis, perawi-perawi hadis mendetail sekali. Padahal kitab itu ditulisnya di mana? Kitab itu ditulisnya ketika Ibnul Qayyim di atas kendaraan di perjalanan. Jadi orang dulu itu kan perjalanan ya, naik onta itu kan lama, sekian bulan, ini Ibnul Qayyim nulisnya di kendaraan, tapi beliau punya sekretaris, suruh tulis. Jadi beliau ngomong, ditulis. Enak. Punya sekretaris itu enak, yang bisa menerjemahkan apa keinginannya. Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya itu punya juru tulis. Jadi beliau ngomong, yang lainnya nulis. Sehingga madhabnya tersebar, karena ada yang menuliskan. Jadi Ibnul Qayyim itu menulis kitab itu dari otaknya, langsung tanpa buku-buku rujukan. Allahu Akbar. Padahal kalau kita baca kitabnya itu menunjukkan memori beliau yang luar biasa. Hadis apa dengan lafadznya, perawinya siapa. Kalau doif diterangkan doifnya, kenapa doifnya ada perawi begini, begitu, mendetail luar biasa. Itu menulis tanpa kitab rujukan satupun semuanya dari otak beliau yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kendaraan nulisnya. Jadi perjalanan beliau itu bermanfaat beliau ngomong mengimlakkan ya diimlak ini tulis tulis mendekati sehingga kadang kadang ada sedikit kesalahan di sana hadis ini riwayat misalnya Bukhari kata beliau bukan Bukhari sedikit sekali sedikit sekali nggak ada masalah wajar dan tanpa buku rujukan sedikit pun ya mungkin itu dulu pembukaan pada malam hari ini dan sebelum kita tutup majelis kita ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan keadaan saudara-saudara kita di jalur Gaza. Insya Allah hari Ahad nanti di Masjid An-Nur ada tabligh akbar sekaligus penggalangan dana untuk solidaritas Palestina. Dan insya Allah hari Ahad nanti tanggal 11 nanti itu hari terakhir pengumpulan dananya. Setelah itu yang terkumpul kita kirimkan ke KISPA Jakarta, Komite Indonesia untuk solidaritas Palestina. Alhamdulillah sudah insya Allah mereka itu amanat bisa dipercaya. Kemudian bagi bapak dan ibu kalau ingin laporan keuangannya bisa melihat di depan masjid ditempelkan laporan keuangannya masuknya itu berapa semuanya ya dan itu tidak dipotong nanti dikirimkan semuanya ke sana. Dan mudah-mudahan bagi yang telah menyumbang semuanya oleh Allah diberi ganti dengan yang lebih baik, diberi barokah, dan mudah-mudahan itu adalah menjadi harta simpanan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan betapa antusias kaum muslimin untuk beramal soleh. Masih banyak kebaikan pada orang Islam wal muslimin yang terkumpul dan 100 juta lebih. Dan itu ada orang yang nyumbang HP, ada orang nyumbang perhiasan, macam-macam. Ada yang ngasih rupiah, ada yang ngasih dolar. Luar biasa. Kemudian juga kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina sana, sekarang ini penyerangan dari pihak Zionis Israel itu semakin lengkap. Udara, darat, dan sekaligus laut. Tapi alhamdulillah juga ada kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kejutan-kejutan yang terjadi akhir-akhir ini ketika penyerangan darat ternyata kaum muslimin eh, dari pihak Hamas, dari pihak al qasam dan yang lain-lainnya mereka sangat piawai sekali yang mereka inginkan adalah kematian mati syahid, sementara orang-orang Zionis Yahudi ingin hidup, ingin kehidupan. Dan banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan karomah, keramat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada berita salah satu pesawat Zionis itu hancur dan jatuh Kemudian juga beberapa tank itu juga hancur oleh senjata yang apa adanya. Kemudian juga ada beberapa tentara Zionis Yahudi yang diculik. Diculik benar-benar kayak anak kecil. Pasukan Hamas nyulik, diculik, diculik, digendong, dipanggul. Kayak anak kecil. Ini mudah-mudahan perang urat syarat yang membuat mereka Zionis itu Mereka kalah telak. Kemudian juga ada beberapa kejadian mereka salah tembak. Mau nembak orang Islam, yang ditembak malah teman-temannya sendiri. Ini adalah bisyarah-bisyarah, kabar gembira-kabar gembira dan mudah-mudahan ini adalah kemenangan Islam wal muslimin dan ini juga merupakan kekalahan orang-orang Yahudi, Zionis, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini juga merupakan resep yang harus ini juga obat yang harus ditelan oleh orang Islam untuk mengobati penyakitnya, penyakit fanatik, penyakit mau menang sendiri, karena Masjidil Aqsa itu ukuran orang Islam. Kalau Masjidil Aqsa sudah berarti direbut kembali, dikuasai orang Islam, berarti Islam itu sudah hebat, jaya dan mulia. Selama Al-Aqsa masih di tangannya orang kafir, Zionis, berarti kita masih hina. Ini mudah-mudahan semuanya ini bukan gratis. Ini rencana Allah. Yang gugur banyak memang harus ada yang gugur. Tapi mudah-mudahan ini rencana Allah menuju pembebasan Masjidil Aqsa. Sehingga makar-makar Yahudi oleh Allah dibalas dengan makar-makar yang menjadikan mereka sadar. Insya Allah hari Ahad nanti mulai jam 9 sampai sampai duhur juga ada pemutaran film. Nanti ada pembicaranya Bapak Insinyur Andri Kurniawan. Beliau berbicara tentang Yahudi karena beliau spesialisnya masalah Yahudi. Kemudian dari perwakilan KISPA dari Surabaya akan menjelaskan tentang keadaan di Palestina di jalur Gaza, kemudian juga dari Majelis Ulama Indonesia Malang, kemudian juga insya Allah saya sendiri sampai duhur dan mudah-mudahan acaranya lancar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.